فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد Ikhwani fiddin, a'azakumullah wa jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Taisir Karim Rahman dan Imam rahimahullah sampai kepada surat Al-Qiyamah. Surah yang menceritakan sebagian kejadian daripada hari kiamat. Kiamatul Kubra al hayat Ba'da al kehidupan setelah kematian. Kiamat sugra dan kiamat sugra itu kematian itu sendiri yang mesti akan menghampiri kita. Sampai pembahasan kepada wujud yawma di nazirah ila rabbiha nazirah. Sudah disebutkan. Pada kajian yang lalu tentang makna nazarah akan tapi mereka ahlul bid'ah wa dhalalah tidak henti-hentinya. Mereka coba merusak akidah kaum muslimin dengan melalui pintu lughatul arabiyah. Mereka mengatakan ayat yang sudah kita bacakan kemarin. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني dengan kalimat qala lan tarani lan menurut mereka maknanya ta'did lan maknanya adalah untuk selama-lamanya jadi makna ayatnya ya Allah tampakkanlah wajahmu aku ingin menatapmu aku ingin melihatmu jawaban dari Allah qala lan tarani kamu Sekali-kali tidak akan selama-lamanya bisa melihat aku. Ini kata mereka, menggunakan kalimat lan. Maka alusunah sunnah wal jamaah menjawab lewat pintu surga juga. Dan ini tanda peringatan buat kita. Agar kita cinta kepada agama kita. Agar cinta kepada ilmu Agar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang cinta tersebut tidak akan terwujud kecuali melalui pintu ilmu. Bagaimana seorang bisa mencintai kekasihnya? Bagaimana seorang akan bisa tumbuh kecintaannya tapi kalau dia tidak tahu siapa yang dia cintai, sifatnya bagaimana, apa yang dicintai, apa yang dia benci. Lewat pintu mana dia akan cinta? Bukan cinta yang sejati. Maka cintailah ilmu. Cintailah kalam Allah. Lugatul Arabiyah. Dijawab oleh ahlu sunnah. Tidak semua makna la bermakna abadan. Banyak dalam Al-Quran yang kirim Dia menyebutkan bahwasanya kalimat la itu maknanya sementara. Tidak bermakna abadan. Sebagaimana mereka tafsirkan secara egois, hawa nafsu, disebabkan karena kezaliman, maka mereka memaksakan pendapatnya, pokoknya lantarani, arti tidak akan melihat aku, itu maknanya selama-lamanya. Dijawab oleh Allah Sunnah wal Jamaah banyak dalam ayat Al-Quran Al-Kirim. Allah menggunakan kalimat lan, tapi maknanya sebentar saja. Wa kulli wa washrabi wa karri'ain, wa ima tarayimna minal bashiri fa'kul. Inni nazartu rahmani tawmat Falan ukallima liyoma insiyah. Dalam surat Maryam, fakulli wa washrabi wa qari'i makan minumlah bersenang-senanglah kamu hai Maryam dengan makan dan minum dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'ina tarayinna minal min al apabila salah seorang dari manusia mereka menatap dirimu, melihat dirimu, melihat dirimu dalam keadaan sudah berbeda. Maryam seorang khadimah, seorang pelayan bagi masjid Damaskus ketika itu. Yang wanita tersebut suci, tidak pernah ada satupun makhluk yang menyentuh dirinya. Tiba-tiba hamil, kemudian punya anak. Maka apabila mereka menatap dirimu, mereka melihatmu dengan pemandangan yang aneh, pemandangan yang tidak pernah mereka melihat sebelumnya. Gadis suci tiba-tiba punya anak. Dari mana ini? Bakuni, Katakan kepada mereka. Katakan olehmu kepada mereka. Barat ukallimal yawma insiya. Inni nazartu li rahman sawma. Barat ukallimal yawma insiya. Katakan kepada mereka. Inni nazartu li rahman. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada ar-Rahman sawma. Agar aku berpuasa. Barat ukallimal yawma insiya. Apakah puasanya? Nah, makan, senang minum, minum tidak. Puasa umat terdahulu macam-macam bentuknya. Puasa untuk diri, puasa untuk tidak bicara, puasa untuk tidak makan tapi minum, puasa untuk minum saja. Di antara bentuk puasa yang dilakukan oleh Maria, radhiyallahu taala anha, puasa untuk tidak bicara. Apa kata Maria? Balas dengan menggunakan kalimat lan. lima yawma insiyah saya tidak akan bicara. Lan bermakna tidak akan penafian, Lan tidak akan berbicara kepada manusia pada hari ini. Berarti besok berbicara. Berarti makna lan bukan Tapi pada waktu itu saja. Maka lan pada firman Allah dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Qala lan tarani" maknanya bahwasanya engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia, adapun di akhirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, Innakum lan rabbakum hatta samujud. Kalian sesungguhnya tidak akan bisa melihat Rabb kalian hatta samujud sampai kalian meninggal. Berarti yang dinafikan tidak bisa melihat di dunia. Ada di akhirat, wujuh yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada urutan akhirat, maka mereka bisa menatap Allah. Mereka bisa mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala dan itulah nikmat. Nikmat untuk hati dan nikmat untuk telinga dan nikmat untuk mata. Mata menyampaikan kepada hati apa yang dipandang, telinga menyampaikan kepada hati apa yang didengar, maka nikmat zahiran wa batin. Nikmat pada zahirnya, jasad dan roh. Itulah ahli jasad. Wawujuh yawmaidin kasirah. Dan ada di antara mereka wajah-wajah pada hari itu kasirah. Mu'jizatun. Wajah-wajah yang bermuka mata. Takut. Zarilah. Rendah. Hina. Tunduk. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. خشعا بصرهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منفجر مهدين إلى الداع يقول الكافر يا هذا يوم معصر خشعا أبصارهم tunduk pandangan-pandangan امريكا Hina mereka. Khusyan, tunduk. Ini, di hadapan Rabbul Alamin. Yakhrujuna minal ajdad keluar, dibongkar dari kuburan-kuburan mereka. Telah keluar daripada kuburan mereka. jarak dan muntashir seperti layaknya selawan yang terbesar Binatang yang paling bodoh kata Ibn Sayyid. Binatang yang paling bodoh, yang paling lemah pikirannya. Du'atul idrak, lemah, kenapa lemah? Di antara buktinya kalau dinyalakan lilin di tengah kemalam, di tengah gelapnya malam, maka niscaya mereka akan berhamburan, bertabrakan, saling tumpuk satu dengan yang lain, tumpang tindih, kemudian mencari api dan mereka menabrakkan badannya ke dalam api. Karena nggak tahu api itu mana. Seperti itulah keadaan mereka ketika dibongkar dari kuburan-kuburan mereka. Dalam keadaan tidak mengerti menuju mana mereka, arah kemana mereka. Tidak mengerti. Tidak berpikir mana ibu saya, mana istri saya, mana anak saya. Bagaimana cara saya selamat? Itu yang dipikirkan. Muhdi'ina ila ja' ketika itu mereka tunduk dan patuh kepada seruan. Ketika Allah menyeru, ketika para malaikat menyeru. Menggiring manusia menuju mahsyar. Ya Allah, s.a.w. wa Muhdi'in. Dalam keadaan mereka tunduk dan patuh. Kalau di bumi mereka masih bisa saja ngeyel, dikatakan ayah ala sholat, ayah ala falah, wahum yang agung. Dipanggil ayolah, marilah, marilah, marilah kemari, menuju kebahagiaan. Marilah kemari, ayo menuju sholat, wahum yang agung. Mereka sibuk dengan permainan mereka. Mereka sibuk dengan anak dan istri mereka, bukan sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika di hari kiamat, ketika mereka para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengiring manusia bukti ini tidak ilah Mereka tuliskan manusia. Ya tulisnya, ada yang mengasir. Maka berkatalah mereka orang-orang kafir, sungguh hari yang sangat berat Hari yang sangat mengerikan. Allah berfirman, "Tadunnu ayyukana kala batirah." Yang mereka sangat yakin bahwasanya akan diberlakukan kepada diri-diri mereka batirah, Ay uqubatun syadidatun. Azab yang keras. Wa azabun Dan azab siksa yang menyedihkan. Falidhalika taghayyara wujuhuhum wa'adatan. Karena mereka sudah yakin. Sudah melihat jahannam. Diseret oleh para malaikat. Dengan 70 ribu tali kekang. Masing-masing tali kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan suaranya. Suara yang sangat hebat. Suara yang sangat mengerikan. Makhluk yang azim, yang besar. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk-duduk kemudian ada suara yang menggelegar seperti layaknya petir yang sangat besar. Kemudian dikatakan ini adalah batu yang 70 ribu tahun yang lalu 70 tahun yang lalu baru sekarang jatuh. Ya. Dalamnya kemana? 70 tahun jatuh. Setelah 70 tahun, baru sampai kepada dasarnya. Dan Allah akan memenuhi manusia di dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Diseret oleh mereka para malaikat. Bagaimana kesuaranya? Nasallallahu alaihi wasallam Mengerikan. Kita sudah mendengar bagaimana desingan pesawat. Makhluknya ternyata cuma seperti itu kecil ya pesawat. Kita sudah pernah mendengar dentuman letusan gunung Bagaimana mengerikan itu kan? Akan ah, tapi ternyata makhluknya cuma sebesar itu. Lantas bagaimana dengan jahatnya? Diseret oleh mereka para malaikat. Maka ketika mereka mendengarkan seretan, daripada jahatnya, ketika mereka sudah melihat langsung mereka jahatnya, tersadarlah mereka. Tersadarlah mereka wa kalau amanna dari kami beriman, kami beriman, kami beriman. Wa anna lahum tanawushu min makanin Bagaimana mungkin mereka bisa beriman dari tempat yang sangat jauh? Tempat beriman di dunia bukan di akhirat. Wa anna lahum fikra. Untuk apa dia beriman? Tidak ada faedahnya ini. Wala tanfa'ul ladzina kafaru imanahum. Tidak bermanfaat mereka orang-orang kafir keimanannya. Keimanan mereka orang-orang kafir tidak lagi bermanfaat untuk diri-diri mereka. Selesai. Sudah diturunkan kitab, sudah diturunkan mereka para ambi. Magrur. Ketika mereka tinggal di dunia magrur, mereka tertipu. Tertipu dengan dunia. Tazayyara tujuh, Maka manakala mereka sudah tahu bahwasanya ini adalah kesalahan. Mereka sudah paham bahwa bahwasanya ini adalah siksa Allah, nyata hakun, suatu yang nyata, suatu yang benar, bukan fiksi, bukan khayal, bukan khayalan. ternyata hakun. Apinya membakar sampai akidah, sampai ke dalam hati. Tagayarat wujuhuhum, berubahlah wajah-wajah mereka. Wa'adatat cemberut dalam keadaan murung dan menghitam wajah-wajah mereka. الله سبحانه وتعالى فرمنا كلا إذا بلغت التراقي ما كسكلي كلي سكالي كالي في ذلك المكيان إذا بلغت التراقي آقا إلى أرواح سلاح سمسك على التراقي يعود تعالى عباده بذكر محتضر حال السياق الله سبحانه وتعالى مبركا بيئة لبركاته Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada hamba-hambanya dengan menyebutkan, mengingatkan tentang keadaan orang yang dikirim dari negeri darul dunia menuju darul akhirah. Sakaratul maut. Wa annahu idza balagat ar-ruh at-taraqi wa hiya al-'idham mukhtalifah bi sadrat an-nahr yaitu ruh berangkat dari kaki, kemudian naik sampai di kerongkongan antara perbatasan leher dengan dada. Di atas dada sudah Nah, Nafas sudah sampai kepada kerongkongan. Fahina idin yashtad dan Maka ketika itulah orang akan meronta-ronta. Orang hamba akan kesakitan. Ketika arwah ruh keluar dari dalam jasad. يطلب كل وسيلة وسبب وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة yang jiwa ketika itu menuntut bagaimana caranya apakah langkah yang harus dia tempuh agar dia bisa sembuh, agar dia bisa keluar dari rasa sakit yang menghimpit dirinya. Amr al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk sahabat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan bagaimanakah rasanya sakaratul maut. Wa karbaya abada anaknya bernama Abdullah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada bapak, "Islana, sifatkan kepada kami wahai bapakku bagaimana sakaratul maut?" Sang bapak sudah payah tapi dengan izin Allah, minta izin kepada Allah untuk menggambarkan bagaimanakah pedihnya, sakitnya sakaratul maut, berpalingnya roh menuju Allah Rabbul Alamin. Ya bunayya, wahai putra, wahai kesayangan, bapakmu sungguh sudah mengalami suatu hal yang sangat mengerikan. Suatu saat, saat yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan seperti orang yang masuk ke dalam lubang jarum, yang lubang jarum tersebut banyak durinya. Keluar arwah dari jasad seperti itu. Seperti keluar atau masuk ke dalam lubang jarum yang banyak durinya. haula Sehingga ketika itu arwah, jiwa, sangat menginginkan bagaimana caranya selamat. Bagaimana caranya keluar daripada kesakitan ketika ruh akan keluar daripada tubuh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka sekali-kali apabila arwah kalian akan keluar daripada jasad kalian ketika sampai sudah sampai kepada kerongkongan kalian, wa qila man Maka katakan kepada mayit tersebut, katakan kepada orang yang sakaratul maut tersebut, Ra, siapakah yang bisa menyembuhkan? Man yarjihi ila rukyah. Siapa yang bisa merukyahmu? Mengembalikan Allahmu ke dalam. Panggil dokter yang paling canggih, yang paling hebat, yang paling ahli, panggil mereka. Apakah sanggup mereka para ilmuwan mengembalikan arwah ke dalam jasad? Li'anam in qata'at amaluhum min al al-'adiyah fata'allaqu bil asbab al-ilahiyah. Maka jiwa ketika sudah sampai ke rongkongannya ya mereka sudah yakin. Terputus sudah sebab-sebab yang berlaku di muka bumi. Sakit minum obat, sakit dirawat ya di Tapi kalau sudah arwah, akan melalui kerongkongan. Kalau sudah ruh, akan mengeluarkan daripada jasa seorang hamba. Maka semua orang akan yakin. Tidak ada yang bisa menyembuhkan maka roh ketika itu bergantung kepada Allah. Mereka semua bergantung hanya mengharapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Adapun mukmin yang mereka mati di atas Islam, hidup di atas sunnah, mati di atas sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambutan dari para malaikat rahmat. Sambutan malaikat-malaikat rahmat sebelum mereka keluar daripada dunia. Ketika mereka masuk ke dalam alam yang baru, sambutan yang melegakan daripada mereka para malaikat. Di sinilah letak titik lemah manusia. Tidak ada satupun yang sanggup keluar dari takdir Allah berupa al Setiap masing-masing kita akan merasakan al Kalau nafsin da'iqatul maut, setiap jiwa pasti عاد امرأة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد sedangkan betul-betul datang sakaratul maut bil haq dengan benar dengan yakin haqqan dalika ma kunta lil itulah suatu hal yang kalian selalu lari daripadanya قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم Katakan kepada mereka, apa katanya kematian? Yang kalian selalu lari daripada kematian. Saya tidak mau mati. Saya ingin hidup seribu tahun lagi. Fa'innahu mulaki. Maka ketahui, sungguh al-maut akan menjemput kalian. Jangan lari ya Sambut al-maut dengan iman. Sambut al-maut dengan istiqomah. Sambut al-maut dengan hubbullah wa rasul. Cinta Allah dan cinta Rasul. Sambut kematian dengan istighfar. Sambut kematian dengan takwa Allah. Sambut kematian dengan ta'atillah. Jangan berani-berani keluar daripada ketaatan kepada Allah. Banyak-banyak doa ya ikhwan. Ya muqallibal kudus tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang suka membolak balikan hati, maka kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agama. Di atas ketaatan kepada dirimu ya Rob, Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون ترجعونها إن كنتم صادقين إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت الحلقوب ما في ذلك الفتنة apabila إلى أرواح sampai hulqub tempat penyembelihan tenggorokan arwah sudah sampai kepada Wa antum hina izin tanzurun. Sementara kalian ketika itu sudah menatap, sudah menunggu. Tanzurun tidak ada ilah, tidak ada fi. Kalian menanti. Menanti datangnya kematian. Kalian sudah menanti bahwa diri kalian yakin bahwa banyak kalian akan menjadi mayit. Kalian akan meninggalkan harta kalian, kalian akan meninggalkan istri kalian, orang-orang yang kalian cintai akan kalian tinggal. Sementara kalian akan menyambut negeri yang baru. Wa antum hina izin tanzurun dan kalian sudah yakin bahwasanya kalian sedang menanti al-maut. Wa nahnu aqrabu ilaikum. Adapun kami kata Allah, kami lebih dekat daripada jiwa itu sendiri. Kami lebih dekat. Walakin la tubsirun, hanya saja kalian tidak melihat. Kalian tidak bisa melihat kami. Allah, para malaikat adalah zat yang hidup di alam zahir. In kuntum ghaira ini, kalau memang betul kalian adalah manusia orang-orang yang hebat. Tidak ada yang mengatur, tidak ada robnya. Farji'unaha. Maka kembalikanlah arwah kalian. In kuntum kalau kalian termasuk orang-orang yang benar dalam pernyataannya. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berkuasa. Kenapa? Ketika arwah keluar dari jasad kalian, kenapa kalian tidak bisa, tidak berkuasa untuk mengembalikan ke dalam jasad? Allah sangka. Tentu jawabannya ada ya. Walakin al-qadha wal-qadha idha hasan idha hukima wajah kala fala Hanya saja kalau ketentuan Allah, kalau takdir, ketetapan janji Allah sudah datang kepada hamba, fala maradalah tidak ada satu pun hamba yang sanggup menolaknya. Cuma angan belaka Cuma angan belaka mereka ingin kembali. Hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan nakaratu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihi barzakh ila yawm yub'ats Manakala mereka hampir-hampir saja meninggal ketika al-maut menjemput diri-diri mereka maka orang-orang zalim mereka berkata Ya Allah kembalikan saya ya Allah. Kembalikan kami ya Allah. La'ali a'malu salihan bima faradtu. Agar aku mengamalkan amalan yang salih yang dahulu saya tinggalkan ya Allah. Kanda. Sekali-kali tidak akan bisa. Ketetapan Allah sudah berlaku. La tastakhiruna anhu sa'ata wa la tastaqdimun. Yang tidak akan dimajukan, tidak akan diakhirkan. Kalau sudah datang, ya datang. La'at. Pasti akan betul-betul datang. Inna kalimatul huwa qailuha. Ada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zalim, orang-orang kafir, sekedar ucapan omong kosong. Wa mi waraihim barzakh, di belakang mereka ada dinding pemisah. Barzakh ila yaumil ba'tsun sampai hari kebangkitan. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan mayit ketika itu. Seorang yang sudah sampai arwahnya kepada tenggorokannya Ketika ditanyakan siapa yang bisa menyembuhkannya. Wadana anahu al dan sementara hamba tersebut sudah yakin annahu firaq bahwasanya dirinya akan firaq akan berpisah di dunia. Berpisah dengan negeri dunia. Harus siap meninggalkan panas salib, harus siap meninggalkan kecintaan-kecintaan daripada dunia. Wa safatis saqu bertautlah betis kiri dan betis kanannya. أي اجتمعت شدائد والتفتت وعظم الأمر وصعب الكرب وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولن تزل معه فتساءل ketika bertaut antara satu betis dengan betis yang lain. Di sini banyak tafsir. Terkumpulnya berbagai macam syadaid, kesakitan, Berkumpulnya perkara-perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat sulit dia rasakan. Perkara yang sangat pedih yang dia rasakan. Di sisi lain dia harus meninggalkan sanak dan famili. Di sisi lain dia harus meninggalkan dunia. Dunia yang sudah dibangunnya. Dia harus siap untuk meninggalkan. Oleh sebab itu Abu Hazim rahimahullah ta'ala Ketika dicinta pertanyaan kenapa manusia kebanyakan kok pada takut mati. Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Beliau menjawab dengan ucapan yang sangat singkat. Gampang. Kenapa kebanyakan manusia takut pada mati? Kenapa? Karena mereka sudah membangun negeri-negeri dunia. Tapi mereka lupa membangun negeri mereka di akhirat. Mereka lalai untuk membangun fondasi, membangun istana-istana di negeri akhirat mereka lalai. Nggak punya modal. Sementara mereka sibuk membangun istana-istana mereka di dunia. Itu saja. Jawaban beliau. Rahimahullah Disebutkan dalam tafsir. Iltafat ketika hamba tersebut masuk ke dunia baru dan keluar daripada dunia yang lama. Ketika keluar daripada dunia yang lama itu alam dunia. Dan dia masuk kepada alam yang baru, ya alam barzah perkara yang sangat menyakitkan. Wa urid an takhruja ruh min badan ketika ruh sangat menginginkan untuk keluar dari badan yang sangat dahsyat mengerikan menyakitkan Fatutaku aku ilallah Ta'ala. Sehingga hamba tersebut, arwah tersebut digiring menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد رسول الله من سورة قوم وجاءت سخرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه سعيد ونفخ في الصور ذلك اليوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق Wajah nafsin, setiap jiwa akan datang. Saat satu malaikat yang menggiringnya. Menggiring menuju Allah. Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat yang akan menggiringnya menuju barzah. Malaikat-malaikat yang akan menggiringnya menuju Rabbul Alamin. Malaikat-malaikat yang akan menggiringnya menuju mawazin. Malaikat-malaikat yang akan menggiringnya menuju sirat. Menuju jahannam wa syahid dan masing-masing mereka memiliki syahid syahid dari kalangan malaikat itu sendiri dan syahid dari kalangan mereka sendiri tangan mereka kaki mereka lisan mereka hati mereka kulit mereka al-yawma nasibu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun pada hari tersebut kami kunci lisan-lisan mereka dan kami akan bisa bicarakan. Kami jadikan tangan-tangan dan kaki-kaki mereka berbicara terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak bisa keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bisa keluar dari saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah saksi manusia. Taf'alu fi yawmi fi syahri kamu melakukan ini pada jam sekian, pada bulan ini, saksinya ini dan itu, semua tercatat dalam kitab hujjah. Ya, Di hari kiamat. Yujaziha bi'amaliha wa yuqariruha bi'fi'aliha. Mereka digiring menuju Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan balasan terhadap perbuatan yang telah mereka kerjakan. Wa hadha sadr alladhi dzakara Allah yasufu al-qulub ila ma fihi najatuha. Wajaruha Maka ayat-ayat ini merupakan peringatan. Hartikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya seorang hamba yang memiliki hati hendak ini perhatikan dipersiapkan perjumpaan dengan Rabbul Alamin. Jangan terlena, jangan terlalaikan daripada kehidupan dunia. Dunia hanyalah sarana, Ada tujuan adalah darah karamah negeri kemuliaan. Ila rabbika yawma idinil masab Pada hari itu mereka menuju Rabb mereka, mereka dikiri. Fala saddaqa wa la Mereka orang-orang kafir tidak pernah membenarkan kalimat la ilaha illallah. Wa la Mereka tidak pernah salat kepada Rabbul Alamin, tidak pernah ruku, tidak pernah sujud, tidak pernah inaba. Walakin kazzaba wa tawalla. Akan tetapi mereka cadabah, mereka mendustakan Al-Qur'anul Karim. Mereka mendustakan para rasul, wa bahkan mereka berpaling. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamawqa. Kemudian mereka pergi ke rumah rombongan-rombongan mereka, keluarga mereka, teman-teman majlis mereka, orang-orang yang semodel dengan mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, Sehingga karena minim ilmu mereka, akhirnya mereka mencela kerjaan mereka dalam meremehkan bahkan menghinakan ayat dan Rasul. Kitab Allah wa sunnah Nabi. Itulah kerjaan mereka. Karena minimnya ilmu mereka terhadap Allah dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika mereka sudah cinta kepada kejelekan. Bagaimana firman itu? ثم كان عاقبة الذين آتاءوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Kemudian perhatikanlah oleh kalian. Bagaimana balasan mereka orang-orang yang azauduh. Orang-orang yang mereka suka melakukan kejelekan. Yang kejelekan mereka lebih banyak daripada kebaikannya. Lebih cinta kepada keburukan daripada kebaikan. di ayat Allah. Mereka mendustakan ayat itu, Disebabkan karena beratnya, Disebabkan karena banyaknya. Disebabkan karena cintanya mereka kepada kejelekan itulah yang menjadikan mereka benci kepada ayat Allah. Sehingga mereka memperolok-olok ayat Allah. Ilahi yatamata. Mereka berjumpa dengan majlis-majlis mereka yatamata. Dalam keadaan sombong. Dalam keadaan mereka tertawa. Bagaimana firman yang sudah kita sebutkan dalam surat Al-Mutafifin. Wa idha qalamu ila ahlihim qalamu fakihin mereka pergi menuju tempat-tempat mereka, bertemu dengan keluarga mereka, rombongan mereka, orang-orang yang semisal dengan mereka. Bagi mereka senang menghinakan kamu ini. Aula laka faaula, celakalah kamu dan celakalah kamu. Suma aula laka faaula, kemudian celakalah kamu dan celakalah kamu. Empat kali celaka. Empat kali cacian, empat kali laknat dari Allah Rabbul Alamin. kazzaba bil haqqi fi muqabalati tasdiq. Mereka mendustakan ayat, mereka mendustakan rasul, mereka bukan beriman membenarkan justru mereka mendustakan. Wa tawalla an amri wa nahi. Mereka berpaling dari perintah Allah justru masuk kepada larangan Allah. Wa hadha wa huwa mutma'innun qalbuhu ghairu qa'ibin Sementara mereka ketika meninggalkan perintah Allah, Ketika mereka justru masuk kepada larangan Allah, sementara hati mereka mutmain, hati mereka tenang, hati mereka tentram, dalam keadaan tidak merasa takut kepada Rabbul Alamin, meninggalkan sholat dalam keadaan hatinya nyaman, meninggalkan sujud ruku, meninggalkan saum, meninggalkan haj, meninggalkan kalimat la ilaha illallah, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul dalam keadaan hati pun dalam keadaan hati tenang, tidak kenal negeri akhirat, tidak beramal untuk negeri akhirat dalam keadaan hatinya tidak takut kepada Rabbul Alamin. Ayah sabar insanu ayyuk rabbasuh. Apakah mereka manusia? Bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditinggalkan begitu saja. Tidak diperintah, tidak dilarang. Ayat ini bercerita tentang Abu Jahal. Yang ucapannya sangat lancar sekali. Ketika dikatakan aula laka fa'aula, celaka kamu dan celaka kamu. Tuma aula laka fa'aula, kemudian celaka kamu dan celaka kamu. Sebagai mengatakan kepada Abu Jahal Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengancam. Mengancam Abu Jahal. Maka Abu Jahal berkata kepada Muhammad, "Atawa'adani?" Ya Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah kamu mengancam saya? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la tastati anta wa rabbuka syai'a. Demi Allah, kamu tidak akan bisa mengancam saya dan Tuhanmu tidak akan bisa mengancam saya. Abu Jahal. Wajar kalau orang ini mendapatkan aula laka fa'aula suma aula laka fa'aula. Celaka dia, celaka dia. Kemudian celaka dia dan celaka dia. Disebutkan dalam kasir sebagai para ulama menafsirkan celaka dia ketika dia mati. Celaka dia ketika masuk ke dalam barzah, celaka dia ketika dibangkitkan, celaka dia ketika masuk ke dalam jahanam. Disambung dengan kalimat yang mengerikan. Sebab itu ikhwan, persiapkan perjumpaan kita dengan Rabbul Alamin. Persiapkan dengan malaikat al-maut. La tazirru jangan lari. Sambut dengan taatillah, dengan iman. Iman kepada ayat-ayat Allah, iman kepada sunnah-sunnah Nabi al-Mutahharah yang Ingat janji Allah Subhanahu wa taala.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 Aman billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk, sujud, qanaatan, khusyuk, khasyah, tunduk. tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sami'na wa ata'na sami'na wa amanna mendapatkan titah Allah dia katakan aku mendengar ya Allah dan aku taati perintah mendapatkan kabar dari Allah dan Rasulnya sami'na wa amanna kami dengar ya Allah dan kami beriman dengan kabarmu yang mereka istiqamah setelah mereka mengucapkan amanna kamu mereka mati di atas kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat rahmat akan turun kepada mereka. Seraya mengatakan, ala tahzanu. Wala tafaku wala tahzanu. Jangan kalian takut, Jangan kalian sedih. Wa basyiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan surga. Alati kuntum tu'adun. Yang kalian sudah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. سبحانك اللهم لا وبحمدك اشهد الشهر لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.